Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya bertanya bu ya, bagaimana kewenangan anak laki-laki dan seorang ayah? Antara lain, seorang anak ada yang mengatakan anak laki-laki menjaga adik perempuan dan menjaga kakak perempuan dan juga menjaga anak-anak perempuan dan juga bagaimana kewenangan antara ayah dan anak tadi ketika ayahnya masih hidup apakah ada satu komplain antara kewenangan hingga kadang anak laki-laki ada satu overacting Terima kasih Buya. Bentuk mohon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan satu penanya kembali dari jamaah Bapak-bapak yang bertanya secara langsung Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Ini saya mau tanya satu masalah tapi menjurus kedua orang. Saya bertanya ada tetangga saya mengenai sholat wajib yang lima waktu dijalankan secara benar dan utuh. Tetapi sholat Jum'atnya ditinggal begitu saja padahal dia itu mampu menjalankannya dan yang kedua ialah bagaimana khotib Jum'ah berwasiat terhadap dirinya sendiri. Menurut pengertian saya bahwa wasiat untuk orang lain. Minta keterangannya dan minta penjelasannya yang seluas-luasnya. Hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk jamaah ibu-ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Bu ya. Uh, saya punya permasalahan yang kebetulan ada di sekitar di anggota jemaah kami. Kebetulan jemaah kami ini uh, dalam rumah tangganya suami non muslim ini mohon dijelaskan. Kebetulan istrinya itu uh, aktif di pengajian, tetapi kita juga sudah berusaha menjelaskan bagaimana secara akidah. Namun ini mohon dijelaskan supaya tidak terjadi ketimpangan karena memang e, akidah seorang istri memang muslim, namun kedudukan dia itu kan bagaimana mohon dijelaskan sampai dia itu berani memang mengajarkan ngaji kepada anggota jemaah lain. Ini mohon dijelaskan Pak Ustadz uh, Bu ya supaya tidak tidak jadi salah paham di antara kami begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan satu penanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Buya. <clears throat> Gini, eh, pertanyaan saya sederhana Buya. Waktu di bulan Syawal itu kan anak saya kebetulan kan mensnya itu panjang memang eh, secara teori itu di bawah 15 itu hari itu masih men eh, masih apa kategori mens ya. Nah, udah gitu ditambah lagi me, eh, sakit gitu. Akhirnya kan jadi batal puasanya itu e, panjang. Yang jadi pertanyaan e, pada saat e, membayar puasa Ramadan e, itu kan di dalamnya itu sudah terkandung puasa Syawal. Tapi e, bulan Syawalnya itu udah udah lewat gitu. Maksudnya e, gini Bu ya, bisa enggak e, syawal dulu enam hari, baru kemudian wajib bayar utang gitu karena kata bu ya kan wajib dulu Ramadan terus baru di dalamnya terkandung Syawal dan kalau sudah kalau sudah apa udah terkandung Syawal kalau Ramadannya udah habis kita boleh puasa Syawal enam hari gitu kan lebih lebih utama lagi hanya keburu syawalnya itu udah habis bu ya karena ditambah dengan mens dan uh, dan uh, sakit gitu jadi boleh nggak kalau misalnya syawal dulu enam hari baru Ramadan walaupun di dalam membayar Ramadan itu sudah terkandung pahala di Eh, puasa Syawal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Yang pertama adalah kepada kaum pria semuanya punya kewajiban untuk menjaga keluarganya. Suami menjaga istri, saudara menjaga adik perempuannya. Ini adalah kewajiban. Sehingga kalau seandainya ada seorang laki-laki, seorang kakak atau seorang bapak mengantarkan putrinya sekolah menjemput pulang pergi demi kehormatannya itu lebih bagus daripada melakukan sholat berokaat rokaat yang banyak karena menjaga anak perempuan itu wajib anaknya sekolah misalnya di mana harus diantar jemput antar jemput itu lebih bagus daripada sholat duhanya itu tapi kadang orang tidak peduli berangkat sana kadang-kadang malah titipkan sama temennya yang laki-laki hitung-hitung gratis naik angkot ini adalah bapak hina anak hina hormati jadi menghormati anak wan, perempuan itu adalah kewajiban bagi seorang bapak jangan kita tertipu rajin ngaji rajin ibadah tapi anak perempuannya tidak pernah dirawat tidak pernah dijaga sehingga tergoda naudzubillah sampai bisa saja terjerumus dalam hina zina atau pergaulan yang tidak benar karena salah orang tua di dalam mendidiknya Nah di saat semuanya bertanggung jawab bapak dan saudara. Jadi seorang bapak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Lah anak laki-lakinya kok bertanggung jawab? Berbanggalah seorang bapak, jangan merasa tersaingi urusan kewajibannya. Jadi berbangga kalau punya anak kok bisa, masya Allah, merawat adiknya, jaga adiknya, berbangga. Berarti anda telah berhasil mendidik sang sang anak laki-laki. Cuman kalau memang ada anak overacting, lah overacting dalam kebaikan itu ya ada masalahnya paling eh, ada masalahnya hanya biasanya overacting itu tidak ikhlas kalau seandainya kita sebagai orang tua tidak perlu mengemari anak sebagai overacting, kamu ini overacting nak, nanti bisa tambah tidak semangat. Bisa saja dia semangat beneran. Dari mana kita tahu overacting? Overacting itu kan urusan hati. Bisa saja memang caranya terlalu gerbak-gerbuk gitu ya, terlalu keras. Mungkin karena kurang pakai uslub, kurang pakai tata cara, sehingga dilihat sebagai overacting. Sehingga pengen tampil di depan adik-adiknya, didik. Sehingga bapak merasa tersaingi, saya kayak enggak laku. Lah ini adalah bapak yang salah. Sementara semua bapak itu selalu punya keinginan anaknya lebih bagus dari dia. Itu mestinya. Jadi kita pengen punya anak lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, lebih hebat itu baru bapak yang benar. Nah, ini jangan sampai merasa seorang bapak tersaingi urusan amar ma'ruf nahi mungkar. di dalam urusan kebaikan dengan anaknya harus berbangga. Tapi sisi lain, anak itu harus punya tata krama dong kalau melakukan sesuatu. Sebab kadang-kadang itu tadi, nasihat itu kadang-kadang untuk merendahkan orang lain. Kamu ini gimana? Adik perempuan kan tanggung jawab saya. Sudah bapak tidak pernah perhatikan. Nah, ini sudah kurang ajar nyebut bapaknya kan? <laughs> ini ada sebagian orang pengen nasihati ternyata untuk merendahkan yang lainnya. Semuanya memang harus kembali kepada ketulusan. Kalau bapak tulus dalam menyelamatkan anak, mendidik anak, nasihati anak, bimbing anak, kemudian sang saudaranya juga tulus, maka akan saling tolong menolong. Kalau terjadi persengketaan, pasti ada yang tidak beres dari salah satu dari keduanya. Nah, kalau ada maka tidak perlu overacting. Overacting itu maksudnya niat hanya action saja. Sebab Anda menasehati wahai saudara, Anda menasehati itu karena Allah, bukan karena pengen dilihat sebagai orang yang oh punya giroh, punya cemburu. Saya harus begini, Islam harus begini. Ini bisa niatnya tidak benar. Jadi lakukanlah bahwasanya Anda menasehati dengan uslub dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah dengan hikmah yang baik sehingga tidak ada orang yang merasa tersinggung atau tertinggal. Jangan sampai sehingga tugas orang tua menjadi tidak ada. Bahkan bisa saja nanti anak-anak yang lainnya menjadi tidak menghargai orang tua gara-gara Anda yang salah di dalam menasihati adik-adik. Bahkan harus tetap diajarkan kepada adik-adik, adik, apapun yang saya lakukan ini adalah tugas Abah. Jadi orang yang paling dihormati di rumah ini adalah Abah. Tetap begitu. Tapi kalau sudah rebutan saja, rebutan sanjungan itu sudah nggak ada untungnya. Tidak di anak, tidak di bapak. Bapaknya merasa tersinggung karena anaknya berkiprah lalu mengomentari anaknya overacting. Rupanya anaknya memang tidak ikhlas, hanya pengen disanjung oleh adik-adiknya. Semuanya nggak selamat rupanya. Jadi bapak harus hatinya baik dan anak hatinya baik. Bapak tidak usahlah mudah tersinggung di saat anaknya berkiprah di dalam mengajak kebaikan. Sisi lain anak pun kalau pengen berkiprah menjaga anaknya untuk berbuat menjaga adiknya, saudari-saudarinya, maka dia dengan niat yang baik dan itulah yang menjadikan indah di dalam nasihat dan menasihati. Kemudian ada orang melakukan sholat lima waktu kok tidak sholat Jumat? Artinya belum rutin sholat lima waktunya. Jumatnya ada ditinggalkan. Itu dosa gede di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu masya Allah meninggalkan sholat Jumat bagi orang yang wajib dan tidak ada udur. Tapi ada macam-macam udur. Ada sakit, ya. Ada yang di rumah orang yang harus dijaga. Itu ada ada beberapa udur untuk melakukan Jumat, ada bepergian. Selagi orang di rumah, dekat masjid, sehat, seger buger, nggak ada masalah, Tak taunya kok dia meninggalkan Jumat, maka subhanallah dia itu orang yang tidak terhormat. Sama halnya orang meninggalkan sholat. Karena kewajibannya baginya adalah sholat Jumat. Biarpun sholat duhur dia tetap bermaksiat. Dan itu Masya Allah hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa gede. Cukup sekali Jumat yang ditinggalkan. Cukup baginya untuk masuk neraka yang paling dalam. Kalau memang orang itu tidak punya udhur, Tidak punya sebab-sebab yang boleh meninggalkan Jumat. Jadi itu belum menjalankan syariat yang benar dong siapapun dia. Jadi Jumat kecuali Anda bepergian. Anda berpergian sih boleh-boleh saja. Kalau mau Jumatan mangga, mau istirahat mangga. Orang sakit boleh meninggalkan Jumat, sholat duhur di rumah. Ini orang sakit. Jadi tidak dibenarkan kalau ada orang rajin sholat, pasti sholatnya itu adalah agak beres. Kenapa? Dia tahu Jumat wajib. Kalau ada yang mengatakan Jumat tidak wajib, langsung diberesi oleh syariat, keluar dari iman keluar dari Islam. Kalau ada orang mengatakan Jumat tidak wajib, maka itu keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Lebih parah lagi itu. Nah, kan Jumat gak wajib. Wah, ini bukan ahli iman. Kalau bukan ahli iman, murtad. Hukumannya dipenggal lehernya. Karena dia khianat kepada Allah. Yang khianat kepada Allah sangat mudah khianat kepada hamba-hamba Allah. Kemudian, di dalam khutbah Jumat itu kok seling orang berwasiat kepada dirinya sendiri. Memang semestinya Jangan pintar wasiat kepada orang dirinya nggak pernah mendengar. Jadi itu adalah adab. Aku berwasiat kepada diriku sendiri, maksudnya agar aku mendengar. Maksudnya, hei engkau wahai diriku, jangan hanya pintar ngomong, lakukan. Ku fusaku, Al-Quran menyebutkan. Kalau pengen menjaga orang, jaga diri sendiri. Jangan sampai omongan itu ada hanya untuk orang lain. Ada kalimat, kabur maktan indallah. Akan besar di hadapan Allah dosanya orang yang pintar ngomong, tapi tidak bisa menjalankannya. Makanya para ulama selalu mengatakan, usikum wa nafsi jadi jangan sampai dia itu dihukum oleh Allah gara-gara ngomong kepada orang. Sementara dengan pakai wa nafsi itu agar selamat. Ya Allah, aku memang belum bisa menasihati. Makanya aku menasihati diriku. Nah, kalau menasihati diriku, diriku belum benar. Maka Imam Haddad pun selalu dalam kitab Risalah Muawana selalu mengisyaratkan bahwasanya di saat menulis buku itu adalah diri beliau didudukkan yang paling depan ini. Mestinya yang ngomong ini mendudukkan dirinya yang paling depan sebelum orang lain dengar. Karena apa? Siapa yang mendengar suara ini sebelum telinganya bapak-bapak, ibu-ibu adalah telinga sendiri. Ini jadi ini seharusnya yang paling pertama dengar, paling pertama patuh, paling pertama menjalankan sebelum orang lain. Maka sangat layak kalau seorang khotib, seorang ustadz selalu berwasiat usikum wa nafsi. Aku bermaksiat untuk berwasiat untuk diriku sendiri dan kepada kalian semuanya. Itu adalah adab supaya tidak sombong orang lain dok yang dinasihati seolah-olah dia sudah hebat enggak menasihati diri sendiri adalah termasuk kerjaan yang paling berat orang bisa nasihati orang tapi nasihati diri enggak bisa dan kadang ilmu itu ini permasalahan kalau anda belajar jangan digunakan ilmu untuk orang lain nah itu lagi-lagi biasanya orang berbicara ada kiainya atau ustadznya bercerita tentang menggunjing dia langsung mana kadang-kadang di majelis sudah bilang neng itu loh yang pakai kerudung merah itu suka gunjing baru ustadznya ngomong jangan gunjing sudah gunjing nggak sadar tuh karena hobi Ya ini karena ilmunya untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Jadi melihat cerita tentang kepelitan orang yang pelit ini pelit. Wah itu masya Allah aku punya tetangga pelit. Eh, dia nya tidak pernah infak dia pelit juga. Jadi makanya ilmu itu yang kita dengar untuk diri kita sebelum orang lain. Itu baru benar karena kuping kita yang dengar. Maka orang tertipu adalah seperti khimar. Punya ilmu di otaknya banyak tapi hanya seperti khimar yang bawa kitab tuh, gak ada manfaatnya. Jadi ilmu yang kita dapat itu pertama adalah untuk kebaikan kita, kebenaran kita agar kita selamat sebelum orang lain. Maka sangat pentas, pantas kalau kita nasihati untuk diri sendiri sebelum orang lain. Baik, kemudian masalah seorang muslimah menikah dengan orang di luar Islam. Tentunya ini adalah alhamdulillah dia adalah seorang muslimah. Naudzubillah kalau dia terbawa kepada kekafiran. Ada yang perlu disyukuri masih dia habis-habis bertahan dengan Islamnya. Kalau memang ada di antara ah, hadirin atau mendengar suara ini, Anda seorang muslimah yang bersuamikan seorang bukan Islam, maka yang perlu disyukuri pertama Anda masih dalam keadaan Islam. Tapi perlu diistighfari sangat banyak bahwa dan ini harus diinsyafi, Anda pengen cari ridho Allah atau ridhonya manusia. Kalau Anda mencari ridho Allah, ketahuilah bahwa wahai saudariku, barangkali Anda yang mendengar suara ini dan dia adalah orang yang punya masalah ini. Kami ingatkan bahwasanya pernikahan seorang muslimah dengan orang kafir itu tidak sah sepanjang waktu apa yang dilakukan adalah haram dan itu seperti zina. Semoga Allah mengampuni. Jangan dipertahankan itu semuanya. Kecuali suami harus masuk Islam. Apa yang kita cari di dunia ini? Duit yang ia berikan melalui selain dia pun Allah bisa memberi. Jadi yang dilakukan adalah zina karena pernikahannya adalah tidak sah. Jangan terbedaya dengan fatwanya orang fatwa bicisan akhir zaman ini. Orang-orang yang mengaku mereka Islam tapi jauh dari Islam. Pernikahan seorang muslimah boleh dengan ahli kitab. Ini keblinger. Ini ulama dari masa ke masa tidak diperkenankan. Tapi ada fatwa di Jakarta, ada fatwa di sini, masya Allah itu tidak dibenarkan. Seorang muslimah menikah dengan seorang kafir maka tidak terjadi pernikahan dan hukumnya adalah seperti zina. Kalaupun ada di antara kita orang yang seperti itu harus kita doakan. Karena apa? Sepanjang waktu dia adalah melakukan zina. Kelihatannya suami istri, tiadanya suami istri akan tapi zina dan itu hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni dan beri kesadaran sehingga dia bisa melepaskan diri diri dari kehinaan itu. Laki-laki di dunia banyak. Yang muslim masih banyak. Kenapa kita paksakan untuk mencari neraka? Akan hanya permasalahannya biasanya sudah terikat oleh anak. Punya anak dua. Mumpung masih punya anak dua. Kalau punya anak lima, enam, tujuh. Dan jangan anda mengentengkan ketahuilah. Kalau anda meninggal, semoga panjang umur. Kalau meninggal lebih dulu, Masya Allah, siapa yang merawat anak? suami yang kafir. Mau jadi apa anak kita? Akan disekolahkan pesantren? Nggak mungkin, dia juga punya misi kok. Akhirnya punya anak kafir semua. Anda masuk kubur akan dikirim terus dengan dosa-dosa kesyirikan. Mana surga mana yang bakal kita masuki. Ini harus perhatikan kepada saudari-saudariku. Jadi pandanglah keselamatan di akhirat. Jangan hanya memikir bagaimana aku dapat duit, Bagaimana aku dinikahi oleh orang yang berpangkat tapi kalau tidak punya agama bukan ahli iman maka itu adalah musibah yang sangat besar di dalam hidup Anda di akhirat sebelumnya, di akhirat nanti dan di dunia Mungkin ada di dunia senang naudzubillah, duitnya banyak dan sebagainya, tapi di akhirat itu yang lebih mengerikan, di dunia hanya 60 tahun. Jadi yang perlu dihadirkan makna kesadaran. Kalau memang ada di antara yang hadir termasuk yang demikian, ketahuilah lihat tuh pintu maaf Allah sangat luas, segera masuki. Anda tarik diri. Anda insyaf. Maka setelah itu Anda minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Allah akan menggantikan kepada Anda yang lebih bagus sebab rumusnya kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram pasti akan diberi oleh Allah sesuatu yang halal yang lebih bagus daripada haram yang kita tinggalkannya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi yang tertulis ya. Ah, puasa. Puasa di puasa Syawal. Ini sebetulnya sudah uh, sering dihadirkan di sini jadi gini rumusnya, diulang lagi ya bahwasanya kalau ada orang pengen mengkodok Ramadan di bulan Syawal, itu kalau mereka mengkodok kalau mereka mengkodok Ramadannya, ibu-ibu mengkodok Ramadan di bulan Syawal, maka secara otomatis sudah dapat pahalanya Syawal. Kalau seandainya nanti pengen menyengususkan Syawal juga diperkenankan. Tapi jangan didobel niatnya. Kalau ibu mengkodok puasa wajib, maka cukup aku mengkodok Ramadan lillahi ta'ala. Jangan dibarengi dengan syawal. Kalau dibarengi dengan syawal tidak sah. Jadi ibu cukup, mengkodok Ramadan nanti dapat pahalanya bulan syawal. Nah, tapi paling bagus adalah dengan banyak pekerjaan. Sekarang mengkodok dulu, kemudian setelah itu membayar puasa syah, ah, melakukan puasa sunnah syawal. Ini kodok dulu baru syawal. Sekarang dibalik. Kalau ada orang pengen melakukan puasa syawal dulu, kemudian dia mengkodok, bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya sih boleh, cuman amal ibadah itu kan ada hubungannya dengan keyakinan akan pahala. Pahala melakukan yang wajib itu lebih gede daripada yang sunnah. Maka sebaik-baik ibadah itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dahulukan mana kewajiban kita. Bayar utang dulu dong, kan begitu. Sekarang apa ya kita? Bayar utang dengan puasa sawal, nggak ada apa-apanya puasa sawal. Ibu-ibu yang bayar kodok, bayar utang 6 hari atau tujuh hari karena haid, itu pahalanya tidak ada apa-apanya yang namanya puasa sunnah sawal itu. Jadi mengkodok fardu itu pahalanya lebih gede daripada puasa sun sunnah. Coba kalau lebih gede puasa fard mengkodoknya mana yang didahulukan? Kodok. Biarpun sah kalau pengen menjalankan puasa sunnah terlebih dahulu. Jadi ini kaidahnya. Jadi ibu ambil. Kalau bisa memang diberesin urusan-urusan fardu ini. Sebab biasanya ibu-ibu itu paling nyantai giliran bulan Syaban dekat Ramadan bingung suaminya kena marah ini wah Hey. gara-gara apa? Dia belum bisa mengkodok ini. Nah, ini. Jadi biasakan mengkodok dari awal-awal baru <laughs> pengen lepas daripada tanggung jawab itu lebih dianjurkan kodok dahulu kalaupun anda ingin melakukan puasa syawal dalam sebagian ulama akan mengatakan wa'ad ba'ahu sitan mengikutkan dengan enam hari. Maka ini boleh. Karena apapun bentuknya, orang yang meninggalkan puasa karena udzur seperti haid itu mengkodoknya memanjang setahun. Boleh bulan depan, boleh berikutnya, boleh berikutnya. Cuman rumus lain berbunyi sebaik-baik orang bayar utang yang cepat dibayar. Ya, Ibu kalau ada orang ngutang kepada Ibu pengen seneng dibayar cepat atau nunda lagi? Begitulah sudah paham. Jadi cepat dibayar baru nanti eh, bayar yang lainnya sunnah sunnah yang lainnya. Baik ini ada pertanyaan melalui uh, internet. Ada yang dari pendengar di mana ini? Masalah nikah. Gimana kalau kawin kita kawin kiai? Kemudian si istri nurut sama suami, terus ku mau mandiri nggak pernah terwujud oh pakai kecikat kalau aku mau mandiri tidak pernah terwujud malah malah saudara-saudaranya itu merasa diremehkan mohon kasih jalan buatku nikah di tangan sang kiai asalkan sudah memenuhi dengan saksi wali dan sehotnya yang benar maka pernikahan itu adalah sah Cuman keabsahan ini apakah sudah benar-benar benar? Hindari sebab-sebab kedoliman. Upayakan apapun bentuknya pernikahan itu dilengkapi dengan surat-surat karena itu untuk menjaga hak masing-masing pasangan. Jangan sampai nanti setelah punya masalah bingung, punya anak bingung gimana buat aktenya. Atau tiba-tiba suami hilang, nggak menyerai nggak bisa, mau nuntut ke mahkamah nggak ada surat nikah gimana ente minta cerai? Kan pusing ya. Dan yang jadi korban selalu ini adalah wanita. Jadi kami himbau wanita kalau anda dinikahi seorang laki-laki harus sedang dong, jelas dong suratnya. Karena itu adalah untuk keselamatan anda. Biarpun surat itu tidak pernah ada, tidak pernah menjadi rukun di dalam pernikahan akan tapi segala sesuatu surah apa syarat-syarat yang dibuat manusia jika itu untuk mengukuhkan maksud sebuah kebaikan maka itu dianjurkan untuk menghindari ketoliman cuman yang jelas pernikahan kiai itu adalah sudah sah dan dan tidak zina kalau orang melakukan hubungan suami istri adalah sah cuman kita itu harus mengikuti semua undang-undang yang demi kemaslahatan Sebab banyak kejadian sekarang tidak pakai surat bingung punya anak nggak punya akte. Kadang-kadang suaminya pergi gimana minta cerainya nggak ketemu kan suaminya dolim macam-macam. Nah ini baik ini yang harus diperhatikan lah pernikahan anda adalah sah. Istri biarpun istri nurut memang biasanya wanita itu di saat-saat tertentu itu akalnya hilang. Kalau Nabi Muhammad menyebut akalnya kurang. Jadi mau saja giliran punya masalah senang dengan janji nanti insya Allah insya Allah sampai kadang-kadang nanti kita bulan madu di atas awan iya saja itu memang modelnya wanita itu kalau memang dia tidak hati-hati cerdas mudah tertipu dijanjiin nanti insya Allah insya Allah ya anda harus bisa menyelamatkan diri Anda daripada didolimi dan jauhkan suami dari berbuat dolim. Baik, jadi kenapa sih kalau memang pengen nikah beneran pakai surat kok susah? Ada apa? Pakai surat dong. Wong nikah beneran kok. Lah kecuali mau main-main. Lah ini sudah masalah. Masa Anda mau dinikahi dengan main-main? Ya nggak mau dong. Kalau pengen menikah dengan Anda kirim surat. Oh, masih sekolah. Biarpun masih sekolah punya surat nikah kenapa? Oh, disimpan surat nikahnya selesai. Karena ini kan menikah. Jadi upayakan pernikahan itu adalah dengan benar di, di, dikukuhkan oleh pemerintah karena apa? Itu untuk menjaga hak. Sebab tuntut menuntut kepada kodi tidak sah kecuali ada ada surat-suratnya. Ditertawakan sama kodi. Dulu nikah nggak mau laporan, giliran punya masalah ke sini. Dan banyak dalam dalam hukum-hukum seperti itu. Bahkan ini urusan perjanjian pernikahan. Jangankan urusan pernikahan, urusan yang namanya utang piutang padahal tingkat madorot tingkat bahayanya pernikahan kalau terjadi ketoliman lebih gede utang piutang sendiri disuruh diperintahkan oleh Al-Quran untuk menulis Idza tadayantu bidaini ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian utang piutang, kalian tulis. Tujuannya apa? Kalau terjadi apa-apa, hakim kodi bisa menyelesaikan. Jangan sampai nanti terus memanjang. Satu nggak ngau, oh, saya nggak pinjam duit kok. Buktinya nggak ada bukti lah ini kan. Padahal di hadapan Allah tetap saja ketahuan siapa yang ngutang, siapa yang ber, yang yang bohong. Inilah ternyata surat itu penting. Jangan mentang-mentang teman dekat lah. Ini biasanya teman dekat loh ndak enak teman dekat kok pakai surat-surat ku pakai surat tetap biarpun teman dekat kalau pinjam meminjam itu menjalankan syariat Nabi Muhammad Al-Quran ya saya begitu bu ya kalau sudah teman dekat nggak enak lu kok enak masak temen dekat aja pakai surat-surat materai pakai janji-janji nggak enak lah ini sama sudah terlanjur seneng nggak apa-apa bang yang penting nikahi dulu surat mah gampang bener giliran dinikahi suratnya nggak dibuatin ngedumel melulu tuh perempuan ya begitu biasanya kalau memang dia tidak salah hati-hati akhirnya dihinakan jadilah wanita yang mulia dinikahi orang dengan kemuliaan makanya anda mulia di rumah anda mulia punya bapak yang jelas bapaknya pergi ke sana kemari jangan sampai membuka celah kedoliman kepada siapapun lah kalaupun yang ditanyakan rela, ya masalah rela sih alhamdulillah rela-rela. Cuman seterusnya seperti itu kan tidak. Apa sih beratnya pakai surat nikah? Waduh surat nikah di tempat saya mahal. Oh itu dari departemennya yang perlu di dicewer tuh. Gitu. <laughs> Baik, ya, kalau sampai seperti itu kalau mahal-mahal itu. Dan insya Allah di sini tidak mahal kok, murah. Ini pun, Kemudian pengen mandiri istri merasakan diremehkan. Oh ya benar dong keluarga istri merasa diremehkan karena apa? Ngusuruh bikin surat nikah murah 500 ribu aja nggak cepet-cepet katanya menyayangi mengasihi ya. Wajar kalau keluarga istri tersinggung dengan perilaku anda. Maka dari itu lakukanlah dengan semestinya sehingga keluarga itu merasa dihormati, dihargai ya. Karena pernikahan itu bukan antar anda dengan dia, tetapi bagaimana keluarga dengan keluarga bisa bertemu hati. Masih banyak pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat Jumat kita membaca Al-Fatihah tanpa bismillah? Di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau ada orang membaca Fatihah nggak pakai bismillah itu tidak sah Fatihahnya. Selagi tidak sah Fatihahnya tidak sah sholatnya. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Jadi kalau ada imam nggak membaca bismillah, sholatnya imam itu tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan Sebab menurut makmum tidak sah. Sebab menurut madhab Imam Syafi'i, bismillah itu adalah bagian daripada fatihah. Selagi tidak sah bismillahnya, maka sholatnya tidak sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Menurut madhab Imam Syafi'i yang kedua, bahwa Membaca bismillah itu memang wajib menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut madhab lain seperti madhabnya Imam Malik, Bismillah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga orang yang ngikut madhab Malik, maka dia tidak pakai Bismillah. Lah kalau kita bermakmum dengan orang yang bermadhab Malik, jelas bukan orang yang bingung nih. Sebab ada orang akhir zaman ini baru nga, baru haji sekali Bismillahnya ketinggalan di Saudi. Ini yang musibah. Ini dia isli madhab Syafi'i, wong nyantrinya di pondok sini. Eh pergi ke Saudi, haji, pulang Bismillahnya ketinggalan. Allah lupa. <laughs> Akhirnya pokok langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin hilang benar bismillahnya ini wah ini orang aneh nih baik lah kalau ternyata kita menemukan imam kayak begitu bagaimana Sholat kita juga tetap sah menurut madhab Imam Syafi'i Yang kedua Al-ibrah bi'tikotil imam mila bi'tikotil makmum Asalkan menurut sang imam itu sah sholatnya Maka kita boleh mengikutinya Jadi kita harus bijaklah Kalau ada imam nggak bijak Wong di masyarakat Syafi'i kok nggak pakai bismillah Itu imam keblinger sebetulnya karena apa? Dia nggak bisa menjaga perasaannya madhab Imam Syafi'i. Dibikin orang ragu semuanya. Coba ini ilmu. Ya, akhirnya menjadikan orang pada bingung. Kalau Anda di Maroko, ada di Mesir yang bermadhab Malik, Anda boleh kayak begitu. Ada, anda boleh seperti itu, tapi ini masyarakat Syafi'i. Oh, ini kan keyakinan saya. Keyakinan apa yang Anda ketahui tentang masalah bismillah? Lo menurut madhab Imam Malik, eh, ente tidak percaya dengan madhab Malik. Biasanya yang di Indonesia itu bukan Maliki, bukan Hambali, bukan apa. Dia adalah pengikut ahli ijtihad akhir zaman begitu. Kalau ikut madhab Malik, ahlan sahlan. Cuman apapun bentuknya tidak bijak jika ada orang di masyarakat madhab syafi'i kok tiba-tiba jadi imam nggak pakai bismillah. Dan ini orang yang tidak mengerti meyakini itu tidak sah. Dan ini banyak di kampung-kampung. Jadi apakah tidak sadar orang yang nggak pakai bismillah itu membuat resah masyarakat di kampung. Kalau yang menjadi makmum orang ngerti pernah hadir majelis kayak begini ini sah dia ngerti bahasanya al ibrah bi imam pendapat yang kedua kalau menurut imam dia itu sholatnya sah menurut dia maka kita boleh ngikut di belakangnya nah ini jadi ah, jadilah orang bijak wahai para makmum. Kalau Anda ketemu orang imam yang aneh begitu ya Anda yang seleh, yang waras ngalah gitu loh. Jadi oh ya sudahlah, kasihan dia bismillahnya ketinggalan di Saudi. Dia aja ngikut saja daripada ribut. Nah ini Anda bijak. Tapi semestinya Anda jadi imam yang bijak dong. Jangan sampai bikin resah. Jadi kalau Anda jadi imam bisa seandainya Anda bermadhab Malik, Anda mengucapkan bismillah tidak ada masalah. Coba ini kalimat sederhana. Kalau ada orang melakukan sholat membaca fatihah dengan tidak membaca bismillah, ada ulama yang mengatakan tidak sah. Yaitu ulama syafi'i. Jadi kalau ada orang membaca fatihah nggak pakai bismillah, menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Coba yang kedua, jika ada orang sholat dengan pakai bismillah, apakah ada ulama yang mengatakan tidak sah? Tidak ada. Lah kok pusing? Pakai bismillah nggak ada yang menyalahkan, lebih aman, lebih bijak. Kok masih dipaksa ini di, di Cirebon Raya ini? Ini masalah masalah uslub, masalah tata krama dakwah. Coba, kalau ada orang pakai bismillah cari ulama ujung negeri, adakah yang mengatakan ini batal sholatnya gara-gara bismillah? Nggak ada. Biarpun dalam madhab Malik tidak dikatakan batal. Tapi kalau ada orang pakai bismillah, Separuh masyarakat dunia mengatakan tidak sah yang mengikuti madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Jadi lebih bijak tetap pakai bismillah biarpun bukan madhab Syafi'i. Kenapa? Kalau kita sudah pakai bismillah, nggak ada yang mengatakan tidak sah. Ini perlu dicermati dalam hal-hal kayak begini ini. Ini masalah-masalah fikih. Ya, sederhana, jangan berantem melulu. Hanya kami mengajari bijak. Kalau Anda bersama masyarakat Syafi'i, tolonglah hadirkan urusan-urusan Syafi'inya. Biarpun Anda mengerti empat madhab, ngerti ini, ngerti itu, ketahuilah menjaga hati umat itu lebih penting Sebab apa? Umat itu tidak semua ngerti. Gara-gara Anda bisa fitnah, musuhan gara-gara ustadznya ini. Apakah tidak besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini karena waktu. Ini ada pertanyaan tertulis. Kayaknya tidak bisa dijawab sekarang karena waktu. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. وعافينا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا wa la تثر علينا Innaka ala kulli شيء qadir Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah muliakan kami ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat muliakan kami dengan rizki yang halal Muliakan kami dengan yang halal ya Allah Mudahkan kepada kami segala yang halal ya Allah Jauhkan kami dari yang haram ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika ada di antara yang hadir di tempat ini ya Allah yang masih mempunyai pekerjaan yang haram Maka gantilah dengan halal yang lebih banyak dan lebih berkah ya Allah Ya Allah jika ada di antara kami punya harta yang haram ya Allah Gantilah dengan yang halal ya Allah Yang penuh berkah ya Allah Bahkan jika ada di antara kami ya Allah yang melakukan keharaman ya Allah yang melakukan dosa terus menerus maka kami mohon hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah Ya Allah jika ada di antara kami yang terpleset Ya Allah tersesat maka kembalikan ke jalan yang benar Jika ada di antara kami ada yang belum sadar dengan kesalahannya Maka jadikanlah majlis ini majlis pembuka hati untuk mereka Sehingga menyadari segala kesalahan dan memohon ampun kepadamu Ya Allah Berikan kepada kami dan mereka semua kesadaran akan kesalahan kami Kekurangan kami Ya Allah Buka hati kami untuk menerima kebenaran Ya Allah Jangan sampai hati kami gelap sehingga tidak kenal itu kebenaran ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa, Maha Kuasa ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami. Doa Allah perilaku kami. Ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya setiap saat dan Engkau tahu itu ya Allah. Engkau Maha tahu itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah dan kami sadar di saat melakukan kemaksiatan itu, maka kami mohon ya Allah berikan kepada kami kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lord Jauhkan kami dari kehinaan zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau ya Allah. Yang saat ini banyak orang terjadi di sana zini melakukan zina akan tetapi ya Allah engkau lah yang maha pengampun. Ya Allah jika ada yang hadir di tempat ini orang yang pernah terpleset dalam zina hinanya zina. Kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia ya Allah. Ah, di dunia tutup aib mereka sehingga mereka tetap mulia di masyarakat mereka dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa ya Allah. Ya Allah ampuni mereka, ampuni mereka. Kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jaga anak keturunan kami dari zina dan jauhkan kami dari mendengar cerita orang zina dan jauhkan kami dari menggunjing orang zina yang dosanya lebih gede dari zina ya Allah. Jagalah mulut kami dari membicarakan orang zina. Jagalah mulut kami dari membicarakan kejelekan orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari kemaksiatan ini kecuali telah engkau ampuni, Ya Allah. Jangan cabut nyawa kami kecuali engkau telah mengampuni dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, tidak ada penghalang doa kami kecuali dosa kami. Maka maka ampuni dosa kami dan kabullah permohonan kami. Ya Allah berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini yang telah berjuang dengan hartanya berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan tenaganya. Ya Allah berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan yang yang lain ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas, orang mulia, orang mulia, orang yang kau cintai ya Allah. Orang tulus ya Allah, yang tidak tulus kami tidak mampu berdekatan dengan orang yang tidak tulus karena kami tidak akan mampu membalasnya ya Allah. Maka ya Allah dekat dekatkan ke tempat ini hanya orang ikhlas saja. Jika ada orang tidak ikhlas datang ke tempat ini, jadikan ahli ikhlas. Ya Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami dan urusan mereka semua. Engkau lebih tahu yang hadir ke tempat ini punya banyak urusan ya Allah. Ada di antara mereka yang urusannya adalah urusan keuangan, urusan rizki, urusan pekerjaan, maka mudahkan urusan mereka. Ada di antara mereka yang hadir di tempat ini urusan pernikahan, ingin menikah tapi belum terkabul, maka kabulkan hajat mereka berkat pertemuan mereka di tempat ini ya Allah ada hajat mereka yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha. Ada hajat mereka, Ya Allah, ingin melaksanakan haji, Ya Allah, mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa. Ada hajat mereka ingin indah dalam rumah tangganya, yang selama ini hanya penuh dengan keributan, Ya Allah. Berkat majelis yang mulia ini, angkat kedoliman di rumah tangga itu, Ya Allah. Sehingga suami semakin hari semakin cinta dan kasih kepada istri, dan istri semakin cinta dan kasih kepada suami. Engkau lah sang pencipta cinta. Engkau lah zat pencipta cinta, berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat aniaya kepada pasangannya. Yang ada adalah saling asih, saling asuh, saling asih, saling memberi ya Allah, saling menolong, saling memperhatikan, saling berbuat baik ya Allah, saling berkurban ya Allah. Jangan sampai ada kedoliman di dalam rumah tangga mereka. Kami tidak rela ya Allah mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad sebab yang sengsara dalam hidup berkeluarga mukaddimah sengsara di akhirat karena pasti ada kedoliman di dalam rumah itu. Ya Allah kami ingin mereka bahagia semuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah dan berikan kepada kami Ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak Ya Allah cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau pada kami jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami kami takut itu ya Allah. Kami takut mati su'ul khatimah. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.